Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum eh, Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Eh, pada Buya Yahya yang saya hormati, saya mau tanya Buya. Sehubungan dengan yang tadi Buya eh, terangkan bahwa boleh istilahnya orang meminta yang ada rekomendasi dari yang berwenang. Ini saya kan udah istilahnya ancang-ancang nah saya udah kelas 5 jadi istilahnya kantarkan iso sekolah bisa nanti SMP ataupun SMU ataupun uh, aliyah kemudian yang saya tanyakan begini Bu ya rakat itu ada istilahnya ada dari sekolah disuruh bikin SKTM gitu surat keterangan tidak mampu itu itu hukumnya bagaimana Bu itu saja yang saya tanyakan Eh, kurang lebihnya mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bu ya mengenai meminta-minta apakah bila kita melakukan penelitian seperti di kampus lalu kita meminta sponsorship dari perusahaan atau dari dosen itu apakah itu juga termasuk meminta-minta bu ya karena nantinya hasil penelitian ini bisa digunakan untuk umum atau untuk ikut lomba. Mintanya kemana dananya? Biasanya ke perusahaan kalau misalkan dari penelitian yang tentang teknologi Bu ya. Hmm. Itu apakah termasuk unsur meminta-minta Bu ya? Karena itu kan penelitiannya nanti diproduksi massal untuk masyarakat. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Satu lagi Bu. Di belakang dari minta. Jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Buya, saya mau ada yang ditanyakan. Uh, kenapa ya Buya saya ini kalau duduk di majelis taklim ini kayak merasa gimana ya? Kayak apa pengen nangis gitu terus apa namanya men, kalau mendengar uh, apa itu Buya tuh jadi kayak terharu banget gitu bangga gitu mudah-mudahan nanti apa eh, santri-santri bu, yang ping, Buya pimpin sekarang mudah-mudahan nanti banyak yang seperti Buya sama Umi saya bangga sekali Buya saya berada di sini saya merasa nggak gimana tidak bisa dikatakan eh, dengan apa namanya kata-kata yang apa istilahnya. Jadi saya selalu ingin dekat di sini gitu Bu ya. Terima kasih mungkin itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh desa-desa untuk sekolah. Bukan sesuatu yang terlarang asalkan Anda jujur urusannya jujur cuman sekarang biasanya urusan surat itu sudah seaparatnya pun nggak jujur akhirnya sebenarnya dikasih biar disayang sama rakyatnya ini juga problem itu semuanya harus jujur kalau karena ini akan mengambil duit negara dananya ditanggung oleh negara duitnya umat biasanya akan dijamin oleh negara atau apa anda tidak boleh berbohong kalau anda mampu jangan masuk SKTM kalau anda mampu, ya sudah, mampu. Kalau tidak mampu betul, nggak ada salahnya. Dan tidak ada salahnya haknya dia, karena meminta haknya. Dan nanti akan dibebaskan biaya, apa, biaya sekolahnya dan sebagainya, nanti akan ditanggung oleh negara, itu boleh-boleh saja. Karena asalkan jujur. Yang menjadi masalah adalah, wah di rumah itu makannya berlebihan, ininya pakai SKTM. Masya Allah. Innalillah. Ini baru kejujuran. Jadi kalau cukup masuk SKTM ya sama itu. Orang yang kaya tidak merasakan dirinya cukup, tidak berterima kasih kepada Allah, masih menganggap dirinya kurang, akhirnya menjadi peminta-minta, rendah dia. Dan sepanjang waktu dia akan difakirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian meminta, lah ini minta kepada perusahaan untuk sebuah program proyek. Kalau meminta, bukan untuk pribadi ini lain kisahnya. Meminta untuk masjid, meminta untuk pondok dan sebagainya, tapi itu pun harus dengan akhlak yang mulia, khususnya pondok pesantren. Jangan direndahkan pondok pesantren dengan keliling asal orang ditembak, asal orang ditodong, akhirnya benci pada pondok ya. Sampai suatu ketika anak kami itu mau beli sesuatu. Cuman gara-gara dia itu pulang dari sekolah megang map, nggak dibukakan. Diintip mau oh kirain proposal mau minta-minta. ikan kan kacau. Padahal dia mau beli beri kardus atau apa waktu itu saya itu lebih kardus karena bukan di jamnya, Taruh pintu, tok tok tok tok tuh mau beli kartun untuk kepentingan pondok waktu itu. Cuman cerita, tidak dibuka Buyan. Kenapa? Karena saya mbak map. Dipikir bahwa propo, proposal pondok ini, sampai ke upiah putih ini pondok. Jadi, jadi karena memang ada sebagian dari kita minta tidak pakai akhlak. Sehingga mencemarkan Islam itu sendiri. Bahkan mungkin bukan orang Islam dimintai. Na'udzubillah. Ini Anda jangan coreng Islam tuh. Islam tuh Islam tuh hebat, kaya itu orang Islam tuh sebenarnya. Baik. Ini kita perlu dengan akhlak yang mulia, dengan dengan tata krama dan Nabi lebih senang menghibur orang, jangan main todong. Pernah suatu ketika, semoga Allah mengampuni juga. Ada peresmian sebuah pondok pesantren dan kami hadir dan kami hanya ngelus dada ya Allah astagfirullah semoga Allah. Kita istighfar banyak karena apa? Saya sendiri hadir di situ nggak bisa ngomong. Karena sebagai tamu. Jadi ada gubernur datang. Gubernur datang. Kemudian kalau sudah gubernur datang kan bawahannya ya dari bupati, dari ini semua badan staf-staf apa instansi-instansi pada datang. Ada satu orang yang berdiri berdiri dulu membuka kocak dan sebagainya main dong, "Eh, dari instansi sini ayo mau ngadep gubernur kasih berapa?" Suruh nyatan. "Berapa? Berapa?" ditembak. Saya semen satu DO. Oh ya, satu. Yang tahu berapa? Nah, ini ini, kita tembak ini. Kan ada Pak Gubernur gak enak. Rendah Islam tidak seperti itu main todong, main tembak seperti itu. Dan kami menyaksikan sendiri dengan mata sendiri. Astagfirullahaladzim. Apakah begitu caranya? Jadi jadi kayak begini ditembak orang ditembak ini ini ini. Akan tapi Nabi menghimbau, ayo siapa mau berbuat baik ini loh, ini program pondok ini, ini pantor ah, ini masjid ini ayo. Tapi main tembak betul semuanya instansi-instansi memberi. Karena ada Pak Bupati, ada Pak Gubernur ya, memberi. Tapi dijamin sekali itu saya kapok ketemu pun tidak seneng. Hmm, gitu. Dan tidak akan muncul keikhlasan. Ya, ada dan kita menyaksikan Lihat sendiri dan kami. Jadi kalau begini Islam itu begini itu rusak ini. Sehingga dari pihak pejabat tidak simpati dengan sampai seorang pejabat mengatakan sudahlah kiai kasih 50 juta sudah diam mulutnya. Kan kurang ajar mana? Kasih 50 juta diam mulutnya. Ada kiai mengatakan halal haram halal haram ya. Kasih 100 juta, ya, beres. Ya, kan direndahkan ulama. Karena cara mintanya tidak terhormat. Dan bukan dilarang minta ke pemerintah dan sebagainya. Kalau ada sebagian pondok tidak mau, itu prinsip. Karena lebih cinta kepada umat, lebih baik dana yang digunakan adalah dana umat, umat yang nyumbang, tidak usah dana pemerintah. Artinya cara meminta pun adalah dengan cara yang terhormat. Kalau untuk umat, untuk kepentingan masyarakat, boleh kita meminta, tapi pun dengan cara terhormat. Yang diharamkan dalam kisah ini adalah minta untuk dirinya sendiri. Tapi tetap bagi penjahat ada celahnya. Ya sudah kalau begitu aku akan minta-minta atas nama pondok. Kacau lagi nanti. Jadi memang dasar penjahat itu terus pakai pondok. Mana-mana keliling atas nama pondok, pembangunan pondok nilu. Pondoknya tetangga. Penjahat-penjahat sudah. Karakter-karakter peminta-minta. Biarpun dia mondok puluhan tahun juga keluar dari minta-minta. Biarpun sudah dicukupi oleh Allah kayak apa peminta-minta kenapa? Nasib buruk bagi dia. Makanya dididik anak-anak, eh, jangan minta-minta. Awas ada ya, hati-hati anak-anak santri ini. Sehingga kalau pengajian akhirnya nunggu dikasih amplop berapa nanti. Hmm. Pergi ke kamar mandi buru-buru nggak sabar mau dilihatnya. Ya, gitu. Ya, ada iblis yang ngajak itu. Kalau perlu nah, nah, nah, nah awas hati-hati. Tamak nantinya dihabab habab selanjutnya mengambil pemberian dari orang dengan mengharap itu sendiri juga rendah, tidak diperkenankan bukan sesuatu yang yang baik. Seorang ibu yang merasa nyaman duduk di majlis senang dan sebagainya. Ketahuilah kalau ada orang duduk di majlis itu senang bukan karena kami, akan tapi karena baik hatinya yang datang. Kalau sudah hatinya baik, insya Allah akan datang. Bukan karena kami, duduk di mana saja. Jadi ketentraman hati anda semuanya adalah karena hati anda yang sudah ditata. Rindu kepada Allah subhanahu wa ta'ala.